alamin. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Dalam ma'alif hafizallahu nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi darin amin. Az-zakah. Kita akan membahas tentang az-zakah. Jadi rukun yang ketiga az-zakah adalah secara bahasa al-barakah wan numu wan nama awit tathir jadi secara bahasa yang namanya zakat itu adalah an-nama wat tathir wal barakah dinamakan nama nama itu yang bertumbuh yang selalu akan bertumbuh kenapa dikatakan demikian karena jikalau harta itu dikeluarkan zakatnya pasti akan tumbuh pesat. Dan dinamakan juga tathir. Mensucikan. Karena zakat itu fungsinya adalah mensucikan harta. zakat tahara, jadi artinya mensucikan. Dan diartikan juga dengan keberkahan karena kalau zak harta itu dikeluarkan zakatnya akan menjadi baroh barokah. Menurut arti syar'i adalah ikhraju malin mahsus yusrafu ila tawaif mahsusah biniyatin mahsusah ala wajhin mahsus itu mengeluarkan harta-harta tertentu. Ikhraju malin mahsus. Yusrafu li ta'ifatin mahsusah. Yang dibagikan kepada golongan-golongan tertentu. Biniyatin mahsusah dengan niat tertentu ala wajhin mahsus dengan cara tertentu. Jadi zakat <clears throat> adalah mengeluarkan harta tertentu, bukan semua harta diwajibkan zakat. Tapi ada harta-harta yang sudah ditentukan oleh Nabi Muhammad SAW untuk dikeluarkan zakatnya. Nanti akan dijelaskan. Walaupun misalnya selain daripada enam harta yang disebutkan oleh Nabi dalam nas hadisnya, itu income-nya lebih besar daripada income atau aset enam harta tersebut tetap hukumnya tidak wajib zakat. Tapi walaupun tidak wajib zakat dari segi harta itu, toh nantinya selain daripada enam harta itu kan jadi uang, uangnya disimpan, nah, nanti tetap saja kena zakat. Kalau nggak kena zakat harta tersebut berarti nanti kena akan akan kena zakat harta tunai, uang tunai gitu. loh. Jadi tahsil hasil sebetulnya cuma karena di dalam hadis itu yang disebutkan yang wajib zakat cuma enam macam harta, maka jadilah yang dimasukkan yang diwajibkan dengan zakat itu hanya enam harta. Ihraju malin mahsus Tusrafu li ta'ifatin mahsusah. Yang diberikan kepada golongan-golongan tertentu yaitu delapan golongan yang disebutkan dalam Al-Qur'an nanti akan dibahas juga. Biniyatin mahsusah dengan niat tertentu. Nah, zakat sama sodako beda. Nah, supaya yang membedakan apa? Ya dengan niat. Haza fardu mali. Hadihi zakatu mali al-mafrudah ah, gitu. Jadi harus seperti itu. Kalau enggak maka jadinya sodako. Kalau zakat tidak sah jadinya sodako. Gitu. Kalau sodako jadinya masih hutang. Harus diyodok oleh uh, yang mempunyai harta itu. Gitu. Ala masus dengan cara tertentu. Jadi dikeluarkan itu bukan 10%, bukan 30%, tapi dikeluarkan itu dua 2,5%. Nah, itu cara-cara tertentu yang digambarkan dan diajarkan dalam agama ini. Tapi yang pasti kalau suatu harta itu dikeluarkan zakatnya maka pasti tahun depan hartanya pasti akan bertambah. Itu sudah sesuai dengan ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadisnya Nabi bersabda, "Hasinu amwalakum zakah, wadawu mardokum mardakum sodakoh. Nah, disinilah letaknya keimanan kita diuji. Kadang-kadang kita percaya kepada dokter, kita percaya kepada security yang dibuat oleh ahlu dunia dari perbankan dan sebagainya. Mau aman harta kita taruh di bank, mau aman harta kita diinvestasikan terhadap suatu investasi yang sangat aman dan sebagainya. Nah, tapi kalau kita kembali kepada hadis Nabi, ajaran Nabi, rujukan Nabi. Kenapa kita tidak percaya? Semacam kepercayaan kita kepada orang-orang yang ahli dunia itu. Nah, disinilah letak kita itu diuji keimanan kita. Orang dahulu itu sangat percaya dengan Nabi. Bahkan jangan pun muslimnya, orang kafirnya juga percaya kepada Nabi. Karena mereka tahu, ternyata di balik ucapan Nabi Alaihi SAW itu ada kebenaran sebagaimana diriwayatkan ada salah satu sahabat Nabi yang sebelum masuk Islam dia masih di kalangan jahiliyah Quraisy dia pernah ingin mengirimkan uang atau barang dagangan yang banyak yang bernilai dengan nilai yang banyak yang besar kemudian setelah itu dia mendengar Nabi pernah bersabda bahwasanya hasinu amwalakum bizaka wa dawu maldakum bisadaqah. Hendaknya bentengilah harta kalian itu dengan zakat. Niscaya harta kalian akan menjadi a aman. Dia pikir, eh sekarang ini banyak perampokan. Sekarang ini banyak penodongan dan sebagainya pada zaman itu. Sehingga supaya selamat hartaku, cobalah aku ingin mempraktekkan perkataan Muhammad, katanya orang ini. Akhirnya sebelum di, diberangkatkan hartanya itu dengan budak-budak dan mitra kerjanya, maka dikeluarkan zakatnya dulu, setengah persennya. Setelah dikeluarkan setengah persennya berangkat. Tahu-tahu di tengah jalan dirampok. Dirampok, akhirnya mitra kerjanya itu nulis surat. Bahwasanya ternyata harta kita dirampok. Marah dia. Diambil pedang, dihunuskan, pergi ke Nabi Muhammad SAW. Akhirnya apa? Dia datang ke Nabi Muhammad dan mengatakan, Kazabta, kamu telah berbohong. Kamu katakan bahwasanya harta itu bisa dijaga, dibentengi dengan zakat. Buktinya, hartaku sekarang dirampok oleh, oleh perampok. Waktu dia itu sedang marah-marah begitu, tidak ada satu orang yang menyusul, membawa surat susulan. Isi surat itu mengatakan bahwasanya semua harta yang dibawa dalam rombongan itu ludes kecuali hartamu. Karena di saat itu ternyata harta kamu itu yang dibawa oleh budak kamu si fulan itu dia ketiduran di suatu lembah. Akhirnya apa? Enggak termasuk harta yang dirampok oleh perampok itu. Di saat itulah dia malu depan Nabi dan dia mengatakan galia ya Rasulullah, "Asyhad bi anni bi annaka nabiyullah wa anna huwal ilah. Akhirnya dia masuk is Islam. Nah, orang kafir percaya. Kok kita nggak percaya? Bisa dicap, bisa dibuktikan kok. Bisa dibuktikan. Jadi semua yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW itu pasti benar. Nggak mungkin luput, nggak mungkin salah. Seperti yang kedua nih. Itu kan hadis sahih, sahih Bukhari. Hasinu amwalakum bizaka kalau ingin harta kalian tidak berkurang sedikit pun karena setiap sesuatu itu kan pasti ada penyakitnya. Manusia ada penyakitnya, sakit yang tadinya kuat jadi lemah, ya kan? Pepohonan yang tadinya kekar, yang tadinya banyak daunnya, yang tadinya banyak buahnya, akhirnya ada benalunya. Jadi kurang. Ingat tidak yang lima tahun di sini mangga-mangga dari pondok ini banyak kan buahnya? Sekarang berkurang. Kenapa? Sering dilihat kena air jadinya gitu. akhirnya kena banyak benalunya. Banyak benalunya penyakitan jadi sedikit sekarang kelihatan buahnya. Dulu sambil berkarung-karung satu-satu dapat semua anak pondok sekarang dengan jumlah sekian ya lafu deh gitu loh. Jadi dengan sangat-sangat berat hati mungkin hanya bisa dilihat sekarang ini gitu. Nggak bisa dinikmati karena sedikit sekali sekarang. Ah itu kenapa? Ada benalunya. Semua gunung yang kokoh sekarang sudah berkurang, tergerus. Tanahnya dibuat, diambil oleh pengusaha untuk dijadikan sebuah tanah urukan. Batu bara, eh, diambilnya dari tanah. Jadi semuanya. Jadi sekarang yang namanya eh, bumi sudah capek. Buminya sudah capek, kena penyakitan. Manusia juga banyak yang berpenyakitan. Harta itu juga seperti itu. Kadang-kadang ada waktunya dia akan berkurang, surut dan begitu begitu seterusnya gitu. Nah, oleh karena itu, karena Nabi sangat tahu bahwasanya segala sesuatu itu ada penyakitnya memang, nah, maka Nabi itu memberikan suatu ajaran, suatu arahan kepada kita. Kalau ingin harta kita tidak berkurang, keluarkan zakatnya, pasti dia akan berkurang. Nah, tapi ternyata mereka tidak mau melaksanakannya. Nah, seperti di Kalimantan Selatan itu Nah, itu luar biasa, provinsi yang paling aman, provinsi yang paling sedikit bencananya, tapi dari satu sisi yang lainnya, provinsi yang paling banyak kebakaran itu di Kalimantan Selatan. Rekor di Indonesia. Hampir setiap hari ada kebakaran. Kenapa? Nah, karena mereka keluarkan zakat gitu eh, Nah, jadi kalau nggak keluarkan zakat atau keluarkan zakat tapi nggak benar, jadinya apa? Sodako, soal sodako berarti kan tidak tidak sesuai dengan ajaran Nabi, berarti belum zakat, masih sodako, berarti masih utang. Siapa yang celaka, siapa yang sengsara, siapa yang rugi, dia sendiri. Nah, oleh karenanya, jadi keluarkan zakatnya, lihat tahun depan pasti bertambah. Begitu pula sisi yang lainnya, sisi yang kedua daripada hadis Nabi yang mengatakan dau mardokum bis sodako, Obatilah orang-orang sakit kamu dengan sodako, Itu pasti. Coba lihat sekarang. Sakit kanker pergi ke dokter Ya kan sakit gigi pergi ke dokter. Coba kita sedekah. Enggak perlu ke dokter. Percaya kepada Nabi. Nah, di sini letak diuji keimanan kita. Kamu percaya pada dokter apa pada Nabi? Nabi mengatakan nggak ada imunisasi, kamu ikut imunisasi. Hmm, kita orang tua kalian semuanya ustaz masuk ustaz yang lahir 74. Saya nggak pernah imunisasi sehat aja tapi alhamdulillah hmm, Kalian banyak imunisasi tapi sakit-sakitan, seminggu sakit, kayak ada jadwalnya aja gitu. <laughs> Nah, jadi nggak bisa dijadikan sebuah komitmen eh, komitmen atau aturan yang pasti bahwasanya itu bisa menjadi sebab bahkan selama ada isu kalau imunisasi itu terbuat dari komponen-komponen yang najis apalagi dari babi dan sebagainya maka lebih baik kita tinggalkan sesuai dengan arahan Nabi Muhammad SAW. dak mayaribuk ilamalah Ribu Tinggalkan sesuatu yang meragukan itu dan pindahlah beralihlah kepada sesuatu yang meyakin yakinkan al halalu bayyin wal haramu wa wa wa wa, wa bainahuma umurun mushtabihat. Nah, jadi wal wara'u marittaqash syubhat kata Nabi SAW. Jadi yang wara itu adalah yang meninggalkan segala macam syubhat tinggalkan. Jadi itu bahkan ada isu yang mengatakan itu adalah sebuah pembodohan dari golongan Yahudi. Mana ada Yahudi yang pakai imunisasi? Nggak ada. Kita yang pakai imunisasi supaya pelemah badannya, penuh penyakit. Tahu imunisasi? Imunisasi itu gini loh. Kan ada penyakit TBC, ada penyakit polio, ada penyakit apa lagi? E, campak dan sebagainya. Itu kan penyakit itu berupa kuman. Kumannya itu diambil dari manusia, diambil dari lewat darah itu diambil, lalu dikembangbiakkan dengan cara dicampur dengan komponen yang terbuat berasal daripada babi dan lain sebagainya. Nah, setelah berkembang biak, diberi disterilkan, dijadikan sebuah serum, sebuah apa serum gitu ya. Kemudian e, sebuah serum dimasukkan ke dalam badan. Jadi supaya dia itu kebal, kebal dari TBC, kebal dari polio, kebal dari campak. Itu maksudnya. Tapi itu pun tidak pasti, masih berkemungkinan, masih melalui riset. Emang kau mau dicoba-coba? Hmm? Dibuat percobaan mau gitu. Nah, alhamdulillah anak Ustaz nggak ada yang pakai imunisasi. Nanti kalian kalau punya anak gak usah imunisasi. Ya, nah, kalau kita bisa lari dari vaksinasi, kita juga lari dari vaksinasi yang biasa disuntikkan eh, di haji. Apalagi kalau orang makan babi atau e, dimasukkan ke dalam badan kita sesuatu yang dari babi, itu biasanya cemburunya berkurang cemburunya berku berkurang. Kalau sudah cemburunya berkurang berarti imannya juga berkurang gitu loh. Nah, tapi kalau mau kawin dua dan sebagainya lebih baik istrinya kasih babi aja biar bisa gitu. <laughs> mau gitu dah? Nah, makanya jangan diikuti. Jangan diikuti yang semacam itu jangan diikuti ya. Ikuti siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu syariatnya tidak akan usang, tidak akan tergerus dengan zaman terus. Jadi yang namanya syariat Nabi Muhammad nomor satu. Dibandingkan dengan syariat yang manapun tetap Nabi Muhammad syariatnya nomor satu. Dengan ilmu medis yang ada, ilmu sen yang ada masih kalah semuanya. Tetap syariat Nabi Muhammad nomor satu. Nah, seperti itu kita punya keyakinan. Ya. Coba lihat, bisa kita buktikan ayo nanti. Karena setiap hari ini ada aja yang sakit gigi kan. Kalau kamu pergi sakit gigi, ke dokter gigi berapa biayanya? Sekali datang berapa? 50, yaudah. 50 ribu. 60, yaudah 60 ribu. Ya kan? Kamu mulai sakit. Mulai sakit. Kan kalau sudah sakit pergi ke dokter nggak bisa diapa-apain kan? Nah, lebih baik nggak usah pergi dokter. 60 ribu kamu pegang. Kamu katakan, Ya Allah, aku beli dengan sodakahku 60 ribu ini kesembuhan sakit gigiku. Asalkan jangan sakit hati ya. Nah, kemudian apa? Kau berikan pada orang yang kira senang menerimanya. Jangan kasih Ustaz, Ustaz 60 ribu kurang senang gitu loh. <laughs> Cari orang yang kira-kira kasih kepada dia itu senang betul. Nah, seperti orang yang minta-minta biasa kasih seribu, nah, biasa kasih seribu langsung kasih 60 ribu, kira-kira gimana? Senang nggak? Nah, disitulah. Jadi begitu dikasih, tunggu sebentar, sembuh. Mujarab bisa dibuktikan. Nah, jangan Ustaz saya sudah sudah kok, tapi kok belum sembuh juga sodakonya berapa? Seribu rupiah ya. Ke dokter berani mengeluarkan enam puluh ribu. Tapi kalau sodako untuk Allah untuk mempraktekkan, membuktikan hadisnya Nabi cuma seribu. Ya nggak sesuai, sesuai dengan pengorbanannya. Jadi kalau penyakitnya itu akut, berat, maka caranya kita itu harus bersodako dengan sodako yang besar. Sesuai dengan apa yang kita berikan dan kita keluarkan untuk medis kita itu. Gitu kena kanker. Sekali kemo berapa? Membutuhkan berapa kali kemo? Sekali kemo aja bisa sampai puluhan juta. Ya udah keluarkan. Keluarkan. Datang kepada Habib kasih, Bib. Nah, jadi sebelumnya dikasih sebelum dikasihkan pegang dulu duitnya itu. Bilang ya Allah aku beli dengan sedekahku ini kesembuhan orang sakitku atau kesembuhanku daripada penyakit ini. Nah, insya Allah bisa dibuktikan. Jerawat bisa dibuktikan aja pak. Yang punya jerawat nih. Kan mangkal terus tiap hari ada lagi, ada lagi gitu. Nah, gimana caranya kalau kamu pakai akne misalnya? Misalkan pengalaman dulu jerawatan juga. Pakai sabun untuk jerawat itu berapa? Biasanya kalau pakai setiap hari, gantinya per bulan misalnya, itu berapa? Coba sedekahkan. Nah, tapi sebelumnya kamu katakan, ya Allah, aku beli dengan sedekahku ini kesembuhan jerawatku yang nakal-nakal ini gitu misalnya. Berikan kepada orang yang kira-kira senang. Nah, kan ada di antara kalian ada yang eh, apa namanya wajahnya itu sedikit terbatas, kasih langsung kasih sama dia. Senang kan, gembira kan, ah itu yang jadi sebab sembuhnya kamu. Langsung kincrong nanti gitu. Bisa coba, bisa dibuktikan. Nah, kalau sumpama sudah dibuktikan nggak sesuai dengan perkataannya boleh Ustaz dipukul. Nah, nah kenapa? Nabi Muhammad tidak mungkin bohong. Layan tikuanil hawa in huwa illa wahyun yuha gitu. Nah, cuma kita ini diuji keimanannya. Kok bisa-bisanya? Sekarang kita coba tanyakan kepada hati kamu. Kamu lebih mantap kepada Nabi atau kepada dokter? Jangan berkata bohong. Nah, pasti kepada dokter. Masih. Mari kepada dokter. Masih iya sih? Saudara begitu kita sembuh. Masa iya sih? Ha, iya ah, masa iya? Siapa yang bilang masa iya? Bukan kamu, tapi setanmu. Hmm, itu jahatnya setan. Makanya kita di Pondok Dalwa ini, kesatuan kita ini, musuh pertama, musuh utama adalah bukan. Silahkan mau setannya marah, silahkan. Yang penting kita jadikan dia musuh sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Jadi biasakan setiap hari, setiap waktu, setiap saat. Itu yang namanya setan selalu akan menggerus keimanan kita. Merusak keimanan kita dan keyakinan kita. Setiap ingin melakukan sesuatu pasti ada dua bisikan. Bisikan yang baik yang menunjang untuk kita berbuat baik, ada juga yang mencegah untuk kita berbuat baik. Lawan, lawan, lawan dan lawan. Karena kita adalah kekasih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalian adalah wasiatun Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kita semua berada dalam kesatuan yang bernama WWSDC wanita-wanita salihah dalwa calon pendamping Rasulullah. Di mana calon pendamping Rasulullah? Di dunia sebelum di akhirat di barzah sebelum di mahsyar, di mahsyar sebelum di surga, di surga bersama Nabi Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Ala hadin ya kunnatin salihah wa ala man salih. Al-Fatihah.